بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال المصنف رحمه الله ونبعنا به وبعلومه في الدارين آمين وعليك بالتفرغ يوم الجمعه dan hendaknya kamu mengosongkan diri di hari Jumat min jami'i asyghalid dunia daripada seluruh kesibukan-kesibukan dunia. Waj'al hadzal yawm dan jadikanlah hari ini asyarif yang mulia khalisatan murni li akhiratik untuk urusan akhirat kamu. Fala tashtagil makalah maka janganlah kamu bekerja berbuat sibuk fihi di hari Jumat illa bimahdil khair kecuali dengan kemurnian kebaikan wa mujarradil ikbal 'ala Allah dan fokus kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu minggu sekali. Jadikan satu hari untuk Tuhanmu. Untuk urusan akhirat kamu. Jangan untuk nafsu. Udah setiap hari kita ngikuti nafsu dan urusan dunia. kerja berjam-jam setiap hari mungkin udah nggak ada aturannya lebih banyak kerjanya daripada ibadahnya baiklah itu setiap hari nafsu juga begitu setiap hari yang kita cari makanan yang nikmat kan tidur yang nyenyak kesenangan-kesenangan Waktu istirahat pun bukan baca Quran, tapi waktu istirahat pun untuk dengarkan lagu. Itu berlalu setiap hari, setiap hari. Jadikan satu minggu sekali untuk akhirat. Hari Jumat. Pentingkan untuk akhirat. Atur ibadah yang mendekatkan diri dan menyampaikan kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masa hari Jumat dibuat olahraga? Bojo-bojo. Malah menjadi satu keharusan bagi PNS. Rugi umat Islam hari Jumat begitu-begitu. Seharusnya bukan olahraga, olah arwah. Raga setiap hari udah, arwahnya ini yang kurang buat pegawai negeri itu setiap hari Jumat hataman Quran misalnya suruh hatamkan Quran buat mereka tadi itu ada di hari Jumat tadi itu pengajian misalnya penyegaran rohani kan bagus enggak model daerah mayoritas umat Islam justru buat olahraga Jumatnya Seharusnya hari yang dimuliakan Islam ini betul-betul diagungkan oleh umat Islam. Nah, Bekerja itu ibadah, nggak ada masalah, walaupun nggak libur. Tetapi peningkatan ibadah di hari Jumat dianjurkan. Seharusnya menjadi contoh. Pemerintah membuat peraturan hari Jumat di saat itu maka diharuskan misalnya pegawai negeri, aparat, olah arwah. Mengadakan hataman Quran, pengajian, peningkatan. Buat olahraganya hari Sabtu. Olahraganya hari Ahad. Kenapa? Emangnya di sini hari Sabtu diliburkan kenapa? Ada orang yang beragama Yahudi di sini yang mengagungkan hari Sabtu. Kenapa harus hari Ahad? Emangnya mayoritas orang Nasoro di sini? Nah, ini jadi satu pertanyaan. Kita nggak menuntut libur untuk hari Jumat karena bekerja itu juga ibadah kepada Allah. Cuma atur olah arwah. Sehingga di sekolahan-sekolahan diadakan hataman Quran hari Jumat. Ada pembacaan kahfi bersama, itu disunahkan. Peningkatan solawat kepada Rasulullah, bagus. Allahu alam, apa yang diaturin nggak faham Niru siapa saya nggak faham Sehingga kalau hari Jumat itu keluar semuanya ada lagunya megal-megol. Akhirnya yang sehat bokongi bukan badannya itu. Ah. Karena itu penting bagi umat Islam untuk sadar. Sayang. Bumpung-bumpung wali kota, DPR, aparat bisa membuat aturan bersama peningkatan ibadah, Anda mendapatkan pahala yang besar kepada Allah Subhanahu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hari itu hari murni untuk akhirat kamu kalau bisa. Dah, yang punya toko, yang punya kesibukan, libur untuk akhirat. Hanya satu hari dalam seminggu. Enam hari yang lainnya, dunia dok, masih kurang. Wa ahsinil muraqabata li sa'atin, li sa'atil ijabah. Dan benar-benar perbaiki sikap untuk ngontrol menggapai saat ijabah, saat yang dijamin doa permohonan kita diijabah oleh Allah. Wa ya sa'atun takunu fi kulli yaumi jum'ah. Itu adalah saat yang terjadi hanya di hari Jumat. La yuafiquha muslim yas'alullah fiha khairan tidak menemui saat itu seorang muslim yang lagi memohon kepada Allah kebaikan wa yasta'iduhu min syarr atau orang muslim yang lagi berlindung kepada Allah daripada kejelekan illa stajaballahu lah kecuali Allah mengijabai baginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil Jum'ati sa'atan la yas'alullah al-'abdu fiha shi'an illa atahu iyyah. Tidak ada seorang hamba yang lagi memohon kepada Allah di hari Jumat, ada satu saat di saat itu dia memohon kepada Allah kecuali permohonannya diberikan oleh Allah. Kalau ya Rasulullah, ayatu saatin hi? Saat apa itu ya Rasul? Kapan saat itu ya Rasul? Riwayat ini mengatakan qala hina tuqamus shalah ilal insiraf minha. Ketika iqamat salat sampai selesai salat. Ketika komat berarti setelah khutbah i, imam komat ah di situ Anda mohon kepada Allah Ada lagi yang berpendapat bahwa saat ijabah itu adalah ketika zawal, ketika mulai bergeser matahari. Mulai masuk waktu Jumat itu sudah saatul ijabah. Ada lagi yang berpendapat saat ijabah itu yaitu ketika indas su'udil imar al-mimbar. Al-imam al-mimbar. Ketika imam lagi naik ke mimbar. Sampai memulai khut, khutbah. Ada lagi yang berpendapat ketika di antara ketika imam selesai dari khutbah pertama sampai khutbah kedua, kedua. Ada lagi yang berpendapat ketika masuk waktu asar. Hah? Akhir waktu asar, akhir waktu asar mendekat-dekati maghrib. Ada lagi berpendapat sebelum terbenamnya matahari. Sayyidatuna Fatimah sangat perhatian di saat asar itu. Karena itu saat itu disebut Sa'ah Fatimiyah. Saat Fatimiyah karena Siti Fatimah betul-betul memperhatikan saat itu. Beliau menyuruh khusus satu perempuan untuk perhatikan matahari. Kalau sudah asar matahari sudah akhir begitu mendekati maghrib suruh ngasih tahu dan begitu Siti Fatimah radhiyallahu anha langsung meningkatkan doa dan istighfar. Karena itu kita dididik oleh orang-orang tua kita, Alhamdulillah, ada di tempat Al-Habib Ja'far, Al-Walid, juga mentaksis Kiraatul Maulid, kemudian Habib Ja'far mengatur istighfar sebelum terbenamnya matahari. Ini semuanya karena ada dasar Sa'ah Fatimiyah dari itu. Saat yang diperhatikan oleh Siti Fatimah. Dan itu Siti Fatimah diperintahkan oleh ayah beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari di surga Allah, hari Jumat juga menjadi hari yang istimewa. Kalau biasa hari-hari orang bisa menikmati bidadari di surga, bisa menikmati makanan yang lezat, minuman, pemandangan, hawa yang sejuk, semua kenikmatan itu. Tapi khusus di hari Jumat, maka hari itu diizinkan penghuni surga untuk langsung bertemu dengan Allah. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih hebat daripada penghuni surga bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Hah? Saat itu disebut oleh malaikat hari itu yaumul mazid. Hari tambahan nikmat yang luar biasa. Yaumul mazid. Karena itu jika Anda ingin nanti di surga wujuhun yawma idin nadirah nadirah ila rabbiha nadirah wajah-wajah yang terang benderang karena menghadap kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah bagi orang yang berbuat baik akan disediakan surga dan tambahan di dalam surga Ulama berkata, az-ziyada huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud tambahan di surga adalah diizinkannya hamba dari itu bertemu dengan Allah. Karena itu hari Jumat di atas dunia ini agungkan sehingga Anda menjadi orang yang sangat beruntung nanti di surga Allah dapat bertemu dengan Rabbul Alamin ada di sana. 6. Wa alaika bil bukuri ila jum'ah. Dan hendaknya kamu tadi itu bersegera berangkat ke Jum'ah, berpagi-pagi hari berangkat untuk menghadiri Jum Jum'ah. Walau antahu antaruha ilayya ilaiha qabla zawal. Walaupun kamu berangkatnya sebelum duhur, sebelum waktu Jum'ah. Artinya kalau bisa sepagi mungkin minimal lah. Jangan ngepres setelah adan sebelumnya. Hah? Sebelum sebelumnya. Itu minimalnya. Wabil kurbi minal mimbar dan hendaknya kamu itu dalam melaksanakan sholat Jumat usahakan lebih mendekati ke mimbar. Jangan mojok-mojok ngantuk lagi, miring-miring usahakan kamu tadi itu mendekati mimbar wal insad lil khutbah <coughs> dan usahakan kamu tadi itu untuk mendengarkan khut khutbah pertama berangkat sepagi mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man raha ila jum'ati fi sa'atil ula siapa orang yang berangkat untuk melaksanakan Jumat di saat yang pertama di saat yang pertama saat pertama kata ulama mulai subuh sampai terbitnya matahari faka'annama qarraba badanatan maka orang itu seperti bersedekah dengan seekor onta. Larang onta ya. Satu onta mungkin 15 juta kalau di sini ya. 15 juta Anda beli onta, Anda potong, Anda bagi fukara wal masakin. Lumayan kan? Lah kalau sampean bekerja mungkin 4 bulan baru kumpul itu. Atau mungkin lebih. Tapi kalau Anda misalnya untuk menghadiri sholat Jumat berangkat mulai subuh, itu seperti Anda tadi itu bersedekah dengan seekor un, unta. Wa raha fi sa'ati thaniya fa ka'annama garraba bagaratan. Siapa orang yang berangkat di saat kedua, maka dia seperti orang mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah seekor lembu seekor sapi. Ulama menyatakan yang dimaksud saat kedua terbitnya matahari sampai agak tinggi matahari tadi itu. Waman raha fi sa'ati tsalitsa fa ka'annama garraba kabshan agron. Siapa orang berangkat untuk menghadiri sholat Jumat di saat yang ketiga, maka seperti dia telah mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah seekor kambing yang bertanduk, kambing gede besar. Ya, kalau sudah bertanduk berarti gede. Kalau nggak bertanduk mungkin piye itu, masih bayi itu, cemeng. Ya, cemeng kalau salah ya. Ya. Ulama menyatakan saat ketiga yaitu terbitnya matahari yang agak tinggi sampai waktu duha. Hinatar mudul fisol. Sekiranya anak-anak onta sudah mulai kepanasan mau ngiup, mau mendinginkan diri. Ya jam sampai jam 8 lah. Wa man raha ila jum'ati fi sa'atil fi sa'atil rabi'ah fa ahda dajajatan. Siapa orang yang mendekatkan di eh, berangkat ke Jum'ah setelah waktu duha maka seperti orang memberi hadiah seekor ayam ya setelah waktu duha diperkirakanlah tapi waman roha ila jum'ati fi sa'atil khamisah siapa orang berangkat ke hari Jumat di saat kelima maka faka'annama nama orang tadi itu seperti memberikan hadiah maka nama ada bayi baidotan satu telur sedekah satu telur dadar ini Hah? ya itu udah mulai mendekati adan sampai adan jadi yang sama saya ini dadar terus ini Tapi kalau sudah terlambat, eh? Wa man siapa orang yang berangkat setelah itu, udah adzan baru berangkat, fa ka'annama jaa'a li laisalahu shalah laisa lahu fadli maka dia tadi itu berangkatnya hanya untuk sholat nggak ada keutamaan lebih ini tambahan Menghadiri sholat Jumat itu wajib, ya ada pahalanya. Tambahannya kalau berangkatnya dari itu di jam pertama, di jam kedua, di jam ketiga, di jam keempat, kelima, tambahan seperti itu. Lah kalau enggak, ya ngepres sudah. Enggak ada bonus. Enggak ada tambahan paha, pahala. Hah? Kenapa? Wa idza kharajal imamu tuyatis suhuf. Ketika sudah imam keluar untuk khutbah, maka daftar tamunya udah ditutup. Anda ibarat mau bertamu dari Jumat tadi itu untuk mendapatkan bonus, mendapatkan tambahan pahala dari Allah. Kalau sudah imam keluar untuk khutbah Jumat udah udah ditutup. Buku tamu udah ditutup. Warufi atil aglam, penanya udah diangkat, udah enggak bekerja lagi. atil malaikah, malaikat yang ditugas kumpul indal mimbar ada di mimbar yastami'una dzikir mendengarkan dzikir kepada Allah khutbah fama karena itu siapa orang yang datang setelah itu dihitung minal hadirin hadir Jumat aja tapi tidak mendapatkan bonus pahala paham ya nah, karena itu nanti kalau sudah mendapatkan bonus pahala tentunya tingkatan surganya lain tingkatannya lah lain. Di zamannya sahabat Nabi itu sebelum subuh udah penuh masjid. Di zamannya Nabi itu sebelum subuh udah penuh masjid. Kalau sekarang komat itu baru penuh. Kenapa sebelum komat ada di luar, marung semuanya. Karena itu perhatian untuk Jum'ah rupanya kurang. Dan nanti orang-orang demikian ini akan menyesal nanti di hari kiamat. Karena sebenarnya hari itu adalah hari yang paling mulia ada di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. <clears throat> yang kedua, mendekat kepada mimbar. Jadi kalau untuk Jumat itu jangan pilih di belakang sendiri, maju ke depan. Mendekat kepada mim mimbar. Hah? Berarti ada di soft pertama maksudnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun lau ya'lamun nas." Ini tiga-tiganya yang disebutkan. Dan ketiga adalah mendengarkan khutbah. Jangan ngantuk, jangan tasbean jangan yang lainnya. Dengarkan khutbah. Kadang-kadang berangkat tapi ngantuk turu. Miring-miring tidak kaluan. Ya, jangan. Usahakan. Kalau Anda tidak bisa menahan ngantuk, dulu tak kasih resep kan? Kopi panas, jahe, jangan diminum, siramkan ke mata. nggak artinya usahakan jangan sampai ngantuk. Mungkin setan lagi berupaya supaya Anda ngantuk ini, supaya kehilangan pahala. Kata Rasulullah saw alaihi lau ya'lamun nas ma fihinna larakadu ibil fi talabihinna." Ada tiga perkara kalau orang tahu gedenya ganjarannya, maka kalau perlu dengan naik unta balap untuk mendapatkannya sangat peduli dengan itu. Pertama al-adzan. Adzan. Maksudnya adzan udah di masjid. Menjawab adzan sudah ada di masjid. Kedua wasaful awal, saf pertama. Yang ketiga wal ghuduwu ila jum'ah dan segera berpagi-pagi pergi ke jum ke Jumat. Adzan menjawab adzan. Dan dia ada di dalam masjid. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasala wa ightasala wa bakkara wa btakara wa dana minal imami wastama' kana dzalika lahu kafarah lima baina jum'ataini wa ziyada thalatha ayyam." Siapa orang yang mencuci pakaiannya untuk persiapan untuk Jumat. Waktu salah kemudian mandi Jumat sebelum berangkat Jumat. Ada yang membaca wa salah. siapa orang yang mendatangi istrinya pada malam Jumat atau hari Jumat. Waktu salah dan dia tadi itu mandi untuk hari Jumat. Wa bakkara wabtakaro, dia pagi-pagi udah berangkat ke masjid untuk sholat Jumat dan ngajak orang juga demikian wadana minal imam dia mendekat kepada imam wastama dan dia mendengarkan khutbahnya imam karena lau kafaroh lima bayna jum'atain dia mendapatkan ampunan dosa antara Jumat sampai Jumat yang berikutnya tambah tiga hari sepuluh hari berarti jangan sampai disia-siakan ini dalam hadis yang lain karena lau bikul khatwah Amalusana, siamuha wagiamuha. Orang yang dia pagi mandi untuk sholat Jum'ah, kemudian dia tadi itu berangkat pagi-pagi untuk menghadiri sholat Jum'ah, mendekat dengan mimbar, mendengarkan khutbah, nggak tidur, nggak ngomong-ngomong, maka setiap langkahnya dihitung oleh Allah ibadah setahun malam hari puasa eh, malam hari qiyamul siang hari puasa ibadah setahun. Karena itu jangan jangan disia-siakan. Maju yang Arab orang mau dimuri dewi. Dibiasakan tidur akhirnya ngorok waktu khutbah Jumat. Jangan dibiasakan. Ah, pertama kamu pertahankan nih majelis taklim itu. Kalau kamu biasakan tidur, kayak dibaca Fatihah ngantuk kan. Buyar langsung melek, subhanallah. Nih, kadang-kadang saya lihat beberapa orang itu ada acara itu Al-Fatihah wa Yasin. Turu. Tahlil turu. Dungo terakhir Al-Fatihah tangi mangan dah melek matane. Lah mbok diwali pas dikirnya dia tadi itu melek, pas mangan ngantuk turu. Ini karena sudah membiasakan begitu. Hah? Membiasakan begitu, jadinya nggak benar. Baik wahdar an anhu bidzikrin au fikrin fadlan anil lagwi wa nafas hati-hati di tengah-tengah khutbah jangan kamu itu sibuk dengan pikir atau pikir yang lain dengarkan khutbah paham ya apalagi kalau ngomong yang lain lah cerita yang tidak anda tengah-tengah khutbah hati-hati jangan dikir itu jangan paling afdolnya orang yang lagi hadir Jum'ah ketika imam khutbah dengarkan khutbah nah dengarkan khut khutbah malah siapa orang yang lagi tengah-tengah khutbah wa li sahbi ansit ada orang lagi ngomong katakan, "Bis, jangan ngomong." Berarti dia ngomong kan? kokotlako berarti sudah dinyatakan sia-sia nanti dia. Telah main-main berarti. Kalaupun mau menegur, dicawil. Jangan, weh, rame, rame, tambah rame. ya, tapi yang jelas, ya harus diingatkan. Biar tidak biasa. Itu kan berarti orang tidak punya moral ini, nih lagi misal nih kan banyak kadang-kadang orang begitu lagi tengah-tengah ceramah ada pengajian ngomong sendiri dia nggak paham kalau ngomongannya dia merugikan yang lainnya lah Allah petek kolek kon ngomong dewi akhirnya merugikan yang lainnya mengganggu yang lah yang lainnya karena itu saya itu kalau ada yang umat pasti tak tegur lebih aku kenapa takut mengganggu yang lainnya nah, kan sayang udah seminggu sekali pengajian nih ngomong dewi maning Ya, sayang. Baik. Wastash'ir fi nafsik annaka maqsudun bi jami'i ma tasma'uh. Wastash'ir dan rasakan. Fi nafsik ada di diri kamu. Annaka maqsudun bi jami'i ma tasma'uhu minal wa'dhi wal wasiyah. Rasakan di diri kamu bahwa ketika kamu mendengarkan khutbah, di situ ada nasihat. Anggap itu nasihat untuk diri kamu. Jangan nyatakan, Iku nyindir fulan itu. Nyindir orang itu. Loh, jangan. Kamu jadikan itu nasihat kepada diri kamu, tertuju kamu. Ya Allah, nyering-nyering. Nyeritakan dosa, nyeritakan orang yang malas ibadah, nyeritakan orang yang melanggar agama. Kamu merasa, saya itu yang begitu. Itu sifatnya saya. Eh, sehingga benar-benar kamu menjadi orang yang disebut oleh Allah wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin kasihlah peringatan karena peringatan itu memberikan manfaat kepada orang yang beri beriman. Waqra ba'da salam wa anta thanin rijlek dan bacalah setelah salam Jumat dan kamu masih tetap posisinya seperti dalam posisi tahiyat baca wa qabla dan sebelum kamu berbicara yang lain baca surat Al-Fatihah tujuh kali wal ikhlas kul wallahu ahad tujuh kali wal muawwidhatain kul a'udzu birabbil falak tujuh kali kul a'udzu birabbin nas tujuh kali eh? dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Lum'ah fi Al-Lum'ah fi Fadlil Jum'ah dalam satu riwayat bahwa siapa yang melakukan itu Man shalla jum'ah tsumma qara'a ba'daha kul wallahu ahad wal mu'awwidatain wal hamd sab'an sab'an hufidha min majlisi dzalika ila mithlih. Siapa yang melakukan itu maka akan dijaga oleh Allah dari Jumat sampai Jumat yang berikutnya. Hah? Dari Jumat sampai Jumat berikutnya. Dalam riwayat yang lain, kafara anhu bainal jum'atain. Allah menghapus antara dua jum'ah kesalahan-kesalahannya, dosanya. Hah? Ada kemudian dianjurkan untuk membaca doa setelah itu semuanya Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim, ya wadud aghnini bihalalika haramik wa fadlika amman siwak siapa yang baca doa ini maka Allah aghnahu Allahu an khalqih wa razaqahu min haitsu la yahtasib Allah akan cukupkan orang itu daripada bantuan makhluk dan Allah memberikan rizki tanpa diperkirakan artinya tanpa susah payah ada riwayat itu dari Nabi karena itu jangan nanti setelah salam afdhalu dzikri la ilaha illallah riwayati amal no Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ilahi nas'aluk apa? Ilahi Ilahi lastu lil firdausi alan. Boleh kamu baca, tapi yang warid yang datang dari Nabi ini jadikan wiritan dulu. Dahulukan yang ada riwayatnya, baru yang lainnya, begitu. Nah, kadang-kadang orang keliru dalam bersikap. Wirid yang lainnya dibaca, wirid yang dari Nabi nggak dibaca, kan keliru jadinya. Ya. Nah, kemudian Wagul ba'dal insolaf minas sholat subhanallah alazim wa bihamdihi dan bacalah setelah selesai solat subhanallah bihamdi seratus kali. Karena e, diriwayatkan siapa orang yang membaca ini seratus kali ada di pagi hari, eh, demikian juga ada di sore hari, lam yuafi ahad minal khalaik mithla ma wafa bih illa man gala mithla ma gala auzat. Tidak Allah akan berikan pahala atau jaminan yang lebih daripada orang itu kecuali orang yang sama bacanya atau yang lebih banyak bacanya. Nah, bacalah itu supaya rizkinya lancar, hidupnya tenang ya. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, but. Ini bukan finish ini apa start ini. Dor langsung lari. Lah setelah salam kok langsung lari. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang beruntung di hari Jumat meningkatkan ibadah kepada Allah. Bagi yang meninggal dunia semoga Allah ampuni, bagi yang sakit semoga sehat walafiat, bagi yang sehat semoga jauhkan dari penyakit, bagi yang punya hajat Allah berikan hajatnya. Al-Fatihah.